Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan apa sih? Keutamaan segenap para sahabat. Keutamaan segenap para sahabat. Sudah kita lewati bahwasannya secara globalnya semua para sahabat mereka adalah penduduk apa? surga semuanya. Cuman dari sisi keutamaan mereka bertingkat-tingkat. Mereka ber, bertingkat-tingkat. Secara garis global lagi, orang-orang muhajirun lebih abdul daripada orang-orang ansar. Sekarang secara terperinci kita lihat setelah kemarin sebutkan, na fikum dari kalangan orang-orang muhajirin yang paling abdul siapa? Al-khulafa ar-rasyidun. Siapa itu al-khulafa ar-rasyidun? Para pemimpin yang diberikan apa? hidayah Allah Subhanahu wa taala itu memimpin setelah Rasulullah sallallahu siapa itu? Yang yakin empat. Gelar Al-Khulafa Rasidun ma'ruf ini ya. Digelar dengan Al-Khulafa Rasidun, Al-Mahdiyun, ya enggak? Eh, para pemimpin yang empat yang bisa mengarahkan berikan petunjuk sesuai dengan Al-Qur'an was sunnah dan mereka bisa membimbing siapa itu? Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dihafal ini Abdurrahman. Al-Khulafa Ar-Rasyidun 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Maafun insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Coba sebutkan Al-Khulafa Ar-Rasyidun tadi. Nah, perhatikan ya. Abu Bakar, Umar, Utsman Ali digelari dengan al-khulafa ar-rasyidun. Kami empat pemimpin yang bisa memberikan apa? bimbingan dan juga memimpin setelah Rasulullah meninggal. Empat tadi, Abu Bakar, Abdullah bin Abi Quhafah, Umar bin Khattab, Abu Hafsin, yang ketiga ya, Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Digelari dengan apa tadi? Al-Khulafa ar-Rasyidun. Mafhum insyaallah. Yang berikutnya adalah orang-orang yang mereka digelari dengan al Mubasharun bil jannah Paham ya? Orang-orang yang gelarnya apa? Dijamin masuk surga. Dikasih kabar gembira untuk masuk surga. Totalnya 10 jumlahnya. 10 jumlahnya nah bukan berarti membatasi namun dikenal dengan apa? Al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang dikasih kabar gembira untuk masuk surga. Barakallahu fikum. Empat sudah kita lewati. Sebutkan yang enam, antum. Yang enam. Eh? Sa'id Naam Sa'id bin Zaid awa Sa'ad bin Waqas Abdurrahman bin Auf Talha bin Ubaidillah Abu Ubaidah bin Jarrah Zubair bin Awam Paham ya? Sepuluh ini dikenal dengan apa? Al-Asyarah Al-Mubasyarun Jannah. Sepuluh orang yang jaminan surga. Nanti upayakan tercatat. Kalau masih terlambat bisa nontoh yang lainnya. Faedah itu seperti itu barakallahu fikum. Faedah itu kullama takarrarat takarrarat. Semakin terulang-ulang semakin melekat. Itu faedah namanya. Paham ya? Nah, oleh karena itu kalau misalkan kok terlambat catatannya, lihat yang lainnya, nanya kepada yang lainnya. Karena apa? Faedah itu apa barakallahu fikum sangat penting sekali. Qayyidil ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan apa? Tulisan Eh, ikatlah ilmu dengan tulisan barakallahu fikum nanti kalau misalkan yang terlambat bisa melihat yang lainnya dan juga menghafalnya barakallahu fikum. Naam, karena ilmu itu seperti itu. Naam. Berikutnya adalah orang-orang yang ikut apa? Perang Badar. Wah, sudah kita perang Badar terjadi pada tahun berapa? 2 Hijriah. Kaum muslimin diberikan apa? Kemenangan yang sangat luar biasa. Kemudian bahkan di perang Badar tersebut pentolan mereka pembesarnya mereka terbunuh di situ siapa? Abu Jahal. Siapa yang bunuh kemarin? Yang bunuh Abu Jahal siapa dan siapa? Muawid bin Afra. Muawid bin Amr bin Jamuh. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Paham ya? Itu yang membunuh Abu Jahal. Abu Jahal dulunya sebelum digelari dengan Abu Jahal, kunyanya apa? Hmm. Amr bin Hisham itu siapa lagi lain lagi itu. Paham ya? Eh, walaupun itu namanya tapi yang ditanyakan bukan namanya. Kunyahnya Abu Jahal ini dulu siapa kunyahnya? Abdul Hakam. Abu Jahal penjahat nomor satu ini yang apa yang waktu itu menyakiti Rasulullah dan juga segenap para sahabat itu dulu kunyahnya Abdul Hakam. Paham ya? Kunyahnya Abdul Hakam. Kenapa? Karena saat itu disegani oleh orang kafir Quraisy jadi kalau ada perselisihan sama dia, didamaikan cepat selesai. Tapi karena bodohnya nggak beriman dengan Allah dan Rasulnya, digelari Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya summa ahlu bai'ati ridwan. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, summa ahlu bai'ati ridwan. Kemudian orang-orang yang mereka berbaiat yang dikenal bai'atul ridwan. Ini terjadi pada kapan sih? Pada peperangan yang dikenal Ghazwah Al-Hudaybiyah perang Hudaybiyah. Nah, yang terjadi pada tahun berapa? Tahun berapa? Ah, Ghazwatul Hudaybiyah 6 Hijriah. Paham ya? Terjadi pada tahun 6 Hijriah. Saat itu Rasulullah dan segenap para sahabat sekitar ribuan hendak berangkat umrah saat itu. Ternyata di tengah perjalanan dihadang oleh orang kafir Quraisy dan juga sekutu-sekutunya. Nah, akhirnya di, dihadang dan dihalau untuk tahun ini nggak boleh berangkat apa? Nggak boleh berangkat umroh. Kalau mau umroh tahun depan katanya. Akhirnya di situ sempat ingin terjadi perangan di situ, tapi ternyata damai. Orang kufar, bayangkan, syarat yang mereka letakkan untuk kaum muslimin sangat berat sebenarnya. Tapi Rasulullah ridho. Karena apa? Di balik itu ada kemenangan dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya kalau mau umroh tahun depan. Paham ya? Itu pun apa? Itu pun dalam keadaan umrohnya itu posisinya dalam keadaan apa? Dalam keadaan orang-orang muslimin yang dari kalangan kami dibalikkan. Tapi kalau ada kaum muslimin kok masuk ke kami, kami nggak balikkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang kufar yang pernah bersama Rasulullah kemudian masuk Islam suruh balikkan ke mereka. Syaratnya gitu, licik mereka. Tapi kalau kaum muslimin yang ikut orang kafir nggak boleh dibalikkan. Itu syaratnya diantaranya. Dan ada beberapa syarat yang lainnya. Memberikan perdamaian selama 10 tahun. Nah, suluh, paham ya? Tapi ternyata mereka yang batalkan. Dan tahun berikutnya benar Rasulullah umrah. Nah, di saat itu barakallahu fikum terdengar kabar bahwasannya Utsman kan yang diutus, Utsman bin Affan. Sesungguhnya Utsman bin Affan telah dibunuh. Kabar ini sampai kepada telinga Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain. Panas mereka. Kalau seperti itu berarti kita siapa yang siap untuk menolong Utsman bin Affan ini? Berbayat. Akhirnya mereka berbayat. Sepakat. Berbayat di bawah pohon. Nah ini yang dikenal bayat tahta syajarah. Berbayat di bawah pohon. Nah pohon ini apa namanya? Warqat. Mulai lagi itu. Nah barakallahu fiikum Allah musta'an. Air <laughs> soal. Pohonnya pohon apa ini? Antum? Antum? Apa? Puan apa? Puan apa tadi? Kurma? Oh, bukan. Puan kurma. Puan apa itu? Apa? Sidr. Lain lagi. Puan apa Usama? kondi? <laughs> Jangan anu nebak apa? Puan apa? Pohon apa? Samurah. Pohonnya dikenal pohon samurah namanya. Jadi nanti kalau antum dengar artikel atau bacaan tulisan berbaiat di bawah pohon, pohonnya dikenal dengan samurah pohonnya. Pohon samurah. Nah, kita lihat. Summa ahlu bai'atir ridwan. Kemudian orang-orang yang memiliki keutamaan orang-orang yang bai'at apa? Bai'atur ridwan. Terjadi kapan tadi? Pada sulh al-Hudaybiyah. Ghuswatul Hudaybiyah tahun berapa? 6 Hijriah. Barakallahu fikum di bawah pohon kita lihat alladzina bay'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah yaitu segenap para sahabat yang mereka membayar Rasulullah di bawah pohon. Nah, pohonnya dan keliru, bukan khurqat lain lagi al-khurqat. Khurqat itu pohonnya orang Yahud yang tidak apa, yang dia tidak mau bicara dia. Itu khurqat, tapi ini pohon samurah. Pohon samurah. Nah, berbayat itu apa sih? berbayat untuk mereka sepakat hidup dan mati menolong Usman Affan. Padahal kabar ini hanya kabar yang bohong dari mereka untuk mana-mana itu saja. Allah musta'an. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta sadrah. Sungguh Allah Ta'ala telah meridai orang-orang mukminin yang mereka membaiatmu di bawah pohon. Ingat-ingat pohon ini namanya apa ini? Samurah, pohon samurah. Naam. Allah Azza wa Jalla akhbara annahu radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwasanya Allah Ta'ala meridai mereka. Summa ya'ti wahidun minal fasaqah wal fajara wa yadhum sahabah kemudian tiba-tiba datang orang yang dia itu orang fasik orang fajir orang rusak mencaci maki para sahabat siapa yang maksudnya syiar rafidhah terang-terangan Allah Subhanahu wa taala memuji memberikan takdil rekomendasi dalam Al-Qur'an Karim masih ada orang yang tidak suka perhatikan baik-baik ada orang yang tidak suka ada orang yang mereka mencaci maki para sahabat oh iya mencaci maki para sahabat menghina yaitu orang Syiah Rafidhah Syiah Rafidhah barakallahu fikum Allah musta'an. Naam. Qabbahallahu ahlus su'i wad dalal. Semoga Allah taala memberikan kejelekan kepada orang-orang yang jelek dan sesat. Allah musta'an. Hati-hati Syiah Rafidhah itu makarnya sangat luar biasa. Di Indonesia sudah ada kelompok-kelompok Syiah, cuman mereka enggak menampakkan karena mereka memiliki akidah apa? At-taqiyah. Menyembunyikan aslinya. Tapi kalau antum ingin tahu ciri-cirinya, mudah sekali. Biasanya kalau sudah termasuk pengikut mereka yang ekstrim. Perhatikan ini biar nanti gak salah paham ya. Mereka di rumahnya punya musola sendiri. Satu. Di rumahnya biasanya digantungkan gambar-gambar Khomeini. Dua. Ketiga, kalau mereka sholat biasanya bawa semacam kalung, semacam kalung. Tapi kalungnya itu bandulnya tanah. Bisa bulat, bisa kotak itu. Ditaruh di dalam. Kalau sujud dipakai itu sujud tanah Karbala katanya. Tanah meninggalnya bekas darahnya Husain. Paham ya, Kata mereka seperti itu. Allah musta'an, tanah Karbala, tanah suci katanya. Itu yang keberapa? Yang kesekian. Yang berikutnya, nah barakallahu fikum kalau mereka salat irsal, Allahu akbar. Tangannya gini. Sedekatnya enggak mau dia. Tangannya gini. Nah barakallahu fikum. Yang sering mereka ikuti itu madhabnya Abu Hanifah. Paham ya? Jadi salatnya enggak sedekat gini tapi irsal gini. Nanti kalau tasyahud ada tambahan asyhadu anna aliyan waliyullah. Itu kalau mau tahu gerak-gerik mereka seperti itu. Cuman kalau di Indonesia, mereka sangat senang memasuki biasanya apa? universitas-universitas, para mahasiswa dan mahasiswi. Kenapa? Karena mereka memiliki yang mereka paling senangi, yaitu apa? nikah mut'ah. Allah musta'an itu. Ngeri sekali barakallahu fikum. Nikah kontrak menurut mereka. Eh, ini ada kelompok Syiah Rafidhah, hati-hati. Hati-hati. Nah barakallahu fikum seperti itu. Nah, mereka ternyata apa? Di Yaman sana terkenal mencaci maki para sahabat mencaci maki para sahabat. Abu Bakar dibilang tohut, Umar dibilang tohut, Kalian ya? bayangkan itu. Utsman dibilang apa perampok. Ali bin Abi Thalib yang mereka yang mereka agungkan Allah musta'an. Bahkan enam sumber Syiah Rafidhah ini dari mana sih? Dari orang Yahud, Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Allah musta'an. Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang lansang mulutnya mengatakan, "Ya Ali antallahu haqqan." Wahai Ali, kamu itu benar-benar Allah katanya. Bayangkan itu. Ghulu ekstrim, berlebih-lebihan. Hati-hati Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ini pembesarnya Syiah Rafidah. Jadi Syiah Rafidah ujung-ujungnya pemikirannya dari orang mana? Orang Yahudi. Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ini upayakan tercatat juga ya. Pemimpin-pemimpin seperti ini penting sekali. Seperti Khawarij, eh? Khawarij pemimpinnya siapa? Siapa yang mencetuskan pemikiran Khawarij pertama kali? Yang para ulama mengatakan awalu bid'atin Dhaharat fil Islam bid'atul khawarij. Bid'ah pertama kali yang muncul dalam agama Islam bid'atul khawarij. Adalah bid'ahnya khawarij. Nah, siapa pemimpinnya, pembesarnya ini? Siapa? Dul Khuwaisirah At-Tamimi. Siapa namanya? Siapa namanya Dul Khuwaisirah At-Tamimi? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Dul Khuwaisirah ini sebutannya. Dul Khuwaisirah Tamimi. Namanya ada, ma'rufnya disebutkan dalam Al-Fusul Surat Rasul. Ingat ya antum? Namanya Hurqus. Namanya ya Hurqus. <laughs> Itu namanya. Hurqus. Pakai ha. Ha, ra, qaf, wawu, sad. Hurqus. Eh, itu namanya Dul Khuwaisirah At-Tamimi, pencetus Khawarij. Pemikiran apa pemberontakan tadi itu. Allah musta'an. yang lancang mulutnya di hadapan Rasulullah SAW Dul Khuwaisirah Hurqus nah Abu Lu'lu' al-Majusi Abu Lu'lu' al-Majusi yang membunuh Umar Khattab nah dikenal juga dengan namanya Fairuz namanya Fairuz paham ya itu ma'rufnya dari kalangan sejarah seperti itu nah jangan keliru tadi ya ewa Allah musta'an summa alladhina aslamu qabla fathi Makkah kemudian setelah itu apa orang-orang yang mereka masuk Islam sebelum Fathu Makkah karena sebelum Fatum Makkah mereka di mana sih? Di Madinah hijrah. Karena hijrah terjadi berapa kali? Eh? Berapa kali hijrah? Dua kali. Hijrah pertama kemana? Ke Habasyah. Ketika awal-awal agama Islam berkembang di Mekah, orang kufar Quraisy marah mereka. Ada disiksa. Keluarganya Amr bin Yasir, Amr siksa. Yasir disiksa. Ummu Ammar, Ummu Ammar, Ummu Yasir, Ummu Ammar, Ummu Ammar, Sumayyah disiksa juga. Bayangkan itu. Akhirnya disyariatkan hijrah ke mana? Ke Habasyah ke Ethiopia. Pertama kali dari kalangan sahabat yang lari dalam rangka menyelamatkan agamanya ada siapa? Utsman bin Affan dan Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyusul setelahnya Ja'far bin Abi Thalib. Paham itu ya? Nah, ternyata mereka enggak terima mengirim dua utusan yaitu Amr bin As sama siapa? Abdullah bin Abi Rabi'ah kalau tidak salah itu ya. Abdullah bin Abi Rabi'ah sama Amr bin As. Perhatikan baik-baik ini ya. Abdullah bin Abi Rabi'ah na barakallahu fikum sama Amr bin As. Mengutus diutus untuk berangkat ke Habasyah. Eh, suruh mereka pulang lagi katanya. Orang kafir Quraisy enggak terima. Datangi Raja Najasyi membawa hadiah sangat banyak sekali. Tapi ternyata dua orang ini diusir, enggak bisa, enggak terima. Paham ya? Bawa pulang lagi hadiahnya. Kami akan melindungi orang-orang yang hijrah ke Habasyah. Bayangkan. Pada saat itu Raja Najasyi masih Nasrani. Paham ya? Agamanya Nasrani. Tapi ternyata dengan seizin Allah SWT dan kehendaknya masuklah Islam. Raja Najasyi. Namanya siapa Raja Najasyi? Ewa, namanya siapa Raja Najasyi? Nah, namanya siapa Abdurrahman? Siapa? Belum tercatat siapa namanya Raja Najasyi? Ewa? Abdul Aziz? Siapa namanya Raja Najasyi? Siapa namanya Ah? Siapa namanya Ah As hamah Rasat ya, As As-Hamah. Nah, itu Raja Najasyi. Najasyi itu berarti bukan nama, bukan. Itu istilah untuk penguasa di Habasyah dikenal dengan Najasyi. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kata beliau sini, "Tsumma alladziina aslamu qabla fathi Makkah afdalu minal ladziina aslamu ba'dal fathi." Kemudian orang-orang yang mereka masuk Islam sebelum Fatu Makkah mereka lebih afdal dibanding orang-orang yang mereka masuk Islam setelah Fatu Makkah. Fatu Makkah terjadi pada tahun berapa Usama? Fatu Makkah terjadi pada tahun berapa? 8 Hijriah. Jangan sampai lupa. Fatu Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Nah, barakallahu fikum. Qala Ta'ala kita tutup di sini ya. Allah Ta'ala berfirman, "La yastawi minkum man anfaqa min qabril fathi wa qatal." Tidak sama di antara kalian orang yang menginfakkan hartanya sebelum Fatu Makkah dan ikut berjihad. Ulaika a'zamu daratan minal ladzina anfaqu min ba'di wa qatalu. Mereka-mereka ini lebih tinggi derajatnya dibanding orang-orang yang menginfakkan hartanya setelah apa? Fatum Makkah dan berjihad. Wa kullan wa'adallahu husna. Tapi masing-masing baik yang masuk Islam sebelum Fatum Makkah dan orang-orang yang masuk Islam setelah Fatum Makkah itu masing-masing Allah Taala siapkan baginya al-husna. Apa itu al-husna? Apa makna al-husna di sini? Masing-masing mereka Allah telah sediakan bagi mereka al-husna. Apa al-husna sini? Jannah surga. Ingat-ingat, kalau ada lafaz al-husna, bentuknya adalah balasan, imbalan, maknanya adalah surga. itu maksudnya ya? Saya kita lihat nih. Lil ladzina ahsanul husna wa Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan mendapatkan al-husna. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Dan masing-masing mereka Allah Ta'ala persiapkan untuknya al-husna itu surga. Nah, wa kullan yakni alladzina aslamu qabla al-fathi walladzina aslamu ba'dal fathi. Wa kullan perhatikan masing-masing maksudnya adalah orang-orang yang mereka masuk Islam sebelum Fatu Makkah dan orang-orang yang masuk Islam setelah Fatu Makkah. Wa kullan wa'adallahu husna. Masing-masing Allah Ta'ala telah siapkan baginya al-husna. Yaitu apa al-husna tadi? Surga ya, ya al-jannah. Nah, barakallahu fiikum. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.